dan syarat-syaratnya menurut pengertian dan ajaran Islam. <clears throat> Jadi isi diktat ini saya maksudkan untuk diketahui oleh kaum muslimin. Kaum muslimin yang seharusnya mengerti perjuangan dengan syarat dan rukunnya. Sebab jika tidak, maka perjuangan itu tidak akan berhasil. Perjuangan itu mempunyai syarat-syarat dan mempunyai rukun-rukun. Juga harus mempunyai tujuan. Semuanya itu syaratnya, rukunnya, tujuannya pertama-tama harus diridhoi oleh Allah sesuai dengan yang dimaukan oleh Allah jika tidak perjuangan itu tidak akan berhasil atau dengan kata yang lebih populer menurut istilah-istilah Islam perjuangan itu tidak dijanjikan oleh Allah untuk dimenangkan jadi terserah pada persiapannya pada perlengkapannya pada hukum sebab dan akibatnya menurut pengetahuan orang dunia sekarang. Jadi yang lebih banyak bondonya akan menang. Yang lebih banyak kadernya akan menang. Yang lebih ulet orangnya akan menang. Sebab Allah tidak menjanjikan memenangkannya. Tetapi kalau syarat-syaratnya, rukun-rukunnya tujuannya sesuai dengan yang dimaukan dalam Al-Quran, maka perjuangan itu akan pasti menang. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan turun tangan untuk memenangkannya. Perjuangan yang ketiga pokok persoalannya itu yaitu pokok persoalan syarat belum beres, itu tidak akan berhasil. Sekarang saya lebih dulu mengajukan syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya adalah pengertian tentang ideologi yang diperjuangkan. Banyak orang dari kita kaum muslimin berjuang belum mengerti apa yang akan diperjuangkan secara pasti dan secara konkret sehingga yang diperjuangkan dengan yang dilakukan oleh dia berbeda. Bagaimana saya katakan, banyak orang yang mengatakan saya muslim, memperjuangkan Islam, tetapi perbuatannya bukan perbuatan seorang muslim. Jadi berbeda. Hal seperti ini tidak mungkin menjadikan dia menang. Kedua, pengertian tentang lawan dan kawan. Seorang ahli geopolitik adalah orang yang mengerti lawan dan kawannya. Karena itu di dalam Al-Quran, buku standar umat Islam ini disebutkan lawan-lawan kita umat Islam. Pertama-tama disebut syaitan. Jadi kita mutlak musuhnya syaitan dan syaitan musuh kita. Inna syaitan alaikum aduun mubin. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Dan begitulah disebutkan cerita syaitan dengan nenek moyang kita Adam. Dan bagaimana dia bulat sampai Adam terjerumus melanggar lupa atau lupa pada perintah Allah. Lantas syaitan dengan para nabi yang lain begitu seterusnya. Sampai dengan zaman kita sekarang ini. Kemudian musuh kita dituding oleh Allah, itu orang Yahudi. Itu musuhmu, wahai umat Islam. Yahudi itu bukan darahnya, bukan dagingnya musuh kita. Kelakuannya, ideologinya, mentalitasnya, itu musuh kita. Jadi kalau kelakuan Yahudi kita terapkan di tempat kita, di rumah tangga kita, maka rumah tangga kita itu keracunan akan mati Islamnya atau setidak-tidaknya akan kurus kering Islamnya itu tidak subur lagi dan akhirnya matilah rumah tangga Islam itu lantas jadi apa berbalik menjadi rumah tangga bukan Islam ya semi ya uji. jadi kalau rumah tangga di mana penghuninya tidak ada yang mau kerjakan sholat jamaah rumah tangga yang anak-anak kecil tidak pernah membaca Quran di dalam rumah tangga itu. Rumah tangga yang keluarganya lebih mementingkan TV daripada pengajian misalnya. Ya. Itu rumah tangga sudah semi Yahudi. Sebab Muslim kalau diperdengarkan ayat ya iba, ya khusyuk. Kalau diperdengarkan bahwa di sana ada pengajian, dia datang mau mencari tambah ilmu. Karena ada TV, di situ ada orang adu jotos misalnya atau adu tembungan bahwa dia hadir di situ. Ini orang lebih mementingkan tembungan daripada Al-Quran. Sulit ini dikatakan orang bisa memperjuangkan Islam. Ini ABC-nya, saudara-saudara. Dan yang lebih besar, yang lebih besar lagi. Ada lagi tertibnya yang besar kita tinggalkan sampai kita nanti pergi yang yang sudah jelas di luar real sama sekali. Itu tadi kan masih yang dikatakan sesuka kita, tidak ada paksaan. Tapi kalau sudah disco, lain lagi. Itu nanti kita akan pergi ke disco dan akan lebih lagi daripada itu. Jadi kita mesti pengertian lawan siapa lawan dan siapa kawan. Yang ketiga, syarat. Syarat-syaratnya perjuangan adanya manusia-manusia yang sedia mengamalkan ide-idenya dan memperjuangkannya. Sekarang hari paling menangiskan buat umat Islam yang harus kita peringati dengan tangis dan air mata adalah hari di mana Islam sudah tidak memimpin dunia lagi hari tumbangnya pemerintahan Sultan Abdul Hamid di Turki. Sudah tidak ada khilafah Islamnya. Dunia sudah beres daripada Islam. Salibisme, Zionisme menang. Hari itu mesti kita jadikan hari peringatan buat kita. Dan hari dan sesudah hari itu harus ada pemuda teladan yang menggambarkan inilah Islam. Kelakuannya, akhlaknya, moralnya, adabnya, sholatnya, belajarannya. Begitu muda-mudinya, keluarganya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim il qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idan shatata هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة Laula ya'tun 'alaihim bi sultanin bayar. Pemuda semacam pemuda ahli harus hidup lagi di zaman ini. Mempercontohkan ini Islam. Mempercontohkan inilah ideologi Islam. Kalau tidak, maka Islam tidak dikenal. Kalau pemuda saben cukul, pemuda saben timbul, dia mempercontohkan iblis mempercontohkan pemuda sekarang ada lagi lagi pemuda tabi'i bukan iblis tapi lebih jahat lagi dari iblis pemuda naif pemuda yang kekanak-kanakan bukan pemuda lagi umurnya 30 tahun dia duduk nyemir rambutnya tiga empat macam kelir ada hijau, ada merah, ada coklat rambutnya ini sekarang mulai terbit di London. Namanya pemuda tabi'i. Alhamdulillah. Kalau kita pergi mencontohkan diri, mempercontohkan itu dan membawa itu akhlak ke sini, ke bumi tanah air yang kita cintai ini, maka tidak ada harapan Islam itu akan dikenal. Dan inilah sebenarnya yang dimaukan oleh lawan Islam. Inilah yang mereka tunggu supaya Islam ini tidak ada yang kenal. Kenapa kalau ada orang menganjur Islam dijegal di mana-mana? Sebab mereka takut kalau Islam ini terkenal. Apalagi diteladankan. Saudara-saudara, ini kekurangan kita. Jadi syaratnya ini belum ada. Syarat orang yang mengerti ideologi yang akan diperjuangkan. Orang yang mengerti lawan-lawannya, Orang yang mengerti eh, adanya orang yang sedia mengamalkan idenya dan mempercontoh ide yang diperjuangkan ini. Kalau kita katakan kepada orang bahwa kita akan memperjuangkan Islam, kita harus mempercontohkan Islam itu yang mana? Apanya Islam itu dari kita ini apanya yang dikatakan orang Muslim itu apanya? Kalau janji kita tepat, sopan santun, bicara kita, kelakuan kita, duduk bersama tamu, uh, murah tangan kita, sabar kita, ini contoh pemuda atau muslim. Tapi kalau ini tidak ada, ya sulit untuk dikatakan ada contoh dari apa yang diperjuangkan. Kemudian rukun-rukunnya, rukun perjuangan sebagaimana saya katakan pada saudara-saudara ada lima. Pertama, ketabahan, ulet, kuat, artinya menghadapi dunia yang penuh dengan rayuan, dia ulet, dia kuat. Dia tetap tidak akan memihak kepada dunia. Tidak memihak kepada dunia yang sah, yang sesat. Bukan dunia artinya nafkah apa tidak. Tidak memihak kepada dunia yang sesat. Tidak memihak kepada kelakuan yang salah. Tidak memihak kepada akhlak yang mirip. So, dunia ini semua ini memperhebat propagandanya ke Indonesia pada khususnya supaya pemuda-pemuda kita ini cepat rusak. Nah, di sini letaknya ujian. Apa pemuda kita ini tabah apa tidak? Pemuda ini kuat apa tidak? Pemuda ini sabar melakukan ajaran Nabi Muhammad SAW apa tidak? Satu contoh bahwa kesengajaan Barat dalam menghancurkan akhlak kita Sampai kepada batas satu waktu saya mendengar radio Australia pagi. Jadi sebelum jam 5 seperempat subuh, habis sholat subuh, saya mendengar radio Australia. Pada tanggal 23 Jumadil Akhir atau 8 Mei, ini baru. Saudara-saudara ada satu perempuan yang berbicara dia bilang, para pendengar, sekarang KMI dengan sedih dan rasa uh, malu menyebutkan pada kalian bahwa ada satu cerita, tetapi ya sebenarnya mesum, tapi apa boleh buat? KMI menyebutkannya. Aji, saya bilang kenapa? Apa boleh buat? Tahu-tahu isinya begini, ada tiga pemuda di Australia pemuda-pemuda belasan tahun, tampan. Tetapi mereka itu maaf-maaf berzina bersama laki-laki. Maaf saudara-saudara ya, supaya saudara tahu sampai begitu halus dan teliti jarum-jarum barat dan zionis dan salibis dimasukkan ke Indonesia. Begitu mereka itu berbuat zina bersama-samanya. Akhirnya tertangkap diajukan di muka TV, bicara dengan di muka wawancara di muka TV. Dia orang ditanya, apakah kamu tidak takut ayahmu tahu? Dia bilang, peduli ayahku tahu. Lantas ditanya lagi, apa kamu tidak merasa berdosa? Ah, kami tidak pernah percaya ada hal-hal seperti itu. Kemudian yang ketiga ditanya, lantas apa maksudmu berbuat begitu? Loh, ini kan lumayan saya kata dia ini alat pencarian saya. Saya mendapat 2000 dolar satu minggu karena perbuatan ini. Saudara-saudara, ini saya dengar sendiri. Jadi perbuatan mesum yang dilanat oleh Allah, yang menyebabkan satu umat ditumpas oleh Allah, umatnya kaum Lut ditumpas oleh Allah, dipropagandakan oleh radio Australia radio ma internasional dan Zionis diarahkan ke tanah air kita sebab bahasa Indonesia mungkin bahasa Inggrisnya tidak ada saya tidak mengikuti bahasa Inggrisnya saya mengikuti bahasa Indonesia supaya pemuda-pemuda kita itu mengambil teladan loh nek rongewu seminggu lah lumayan gitu maksudnya lakon ngunuwo tapi tidak disebut begitu malah disebut maaf maaf telitinya iblis ya sudah ini saya ini saya bilang naudzubillah min syururi anfusina min sayyiati a'malina qul a'udzu rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas ini satu contoh di sini letaknya syarat eh, rukun perjuangan itu tabah apa tidak sabar apa tidak kuat apa tidak Mestinya itu radio Australia dihujani oleh surat dari pendengar-pendengarnya di bangsa Indonesia yang beragama Islam. Kamu masuk sendiri dalam bangsa yang tidak beradab. Sudah tidak beragama, tidak beradab. Tidak berkelakuan akhlak, tidak bersusila. Kamu siarkan ini, kamu jatuhkan susila umat manusia. Apa maksud menyiarkan ini? Kamu kira bangsa Indonesia murah, kamu tipu dan kibulin dengan kata-kata begitu. Mestinya begitu ini. Setidak-tidaknya. Tapi Allah a'lam. Siapa yang nulis surat, siapa yang tidak. Saudara-saudara, syarat pertama tabah. Kedua, ingat selalu pada Allah. Ingat selalu pada Allah. Tiga, taat kepada Allah dan Rasulnya. Empat, bersatu, tidak bercerai-berai. Jadi saudara sekarang melihat di mana saja ada umat Islam, pasti di situ nanti ada benih-benih percekcokan dan perkelahian. Di mana saja, dari kutub ke kutub, seakan-akan tidak ada tali pengikat antara umat ini. Padahal tali ikatnya bukan tali wansul, tali mati, ikat mati, ikatan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita sama-sama tidak mengaku kecuali Allah sebagai Tuhan tidak mengaku kecuali Allah sebagai pemberi rizki, sebagai Allah pencipta, tidak mengaku selain daripada Allah, maha pengasih dan maha penyayang. Mestinya kita tidak bertengkar, mestinya kita tidak bercecok, tapi sebaliknya malah kita cecok Dan sabar. Jadi rukun-rukun perjuangan adalah tabah, ingat kepada Allah, jadi waktu berjuang tidak boleh maksiat. Kalau saudara betul-betul mau meninggikan kalimat Allah, mau memuliakan kalimat Allah, tidak boleh maksiat. Tidak boleh nonton bioskop, sebab itu maksiat. Tidak boleh minum, sebab itu maksiat. Tidak boleh marah kalau ditegur, itu itu salah. Dan begitu seterusnya. Baru perjuangan kita akan berhasil. Taat kepada Allah taat kepada pimpinan dan bersatu tidak bercerai-berai akhirnya sabar sebagaimana saudara sudah pernah mendengar tentang hal ini sabar itu dibagi macam-macam sabar menjalani taat sabar menjauhi maksiat sabar ya mesti sabar betah menjauhi maksiat sabar menunggu kemenangan sabar berkorban dan seterusnya saudara-saudara tujuannya juga menentukan. Tadi saya katakan syarat, rukun, tujuan. Tujuannya juga menentukan. Apa tujuannya? Kalau tujuannya memenangkan partai, kalau tujuannya mengganti kepala dengan kepala, kalau tujuannya mencari kedudukan dan kursi, minta jumlah kursi kita di parlemen lebih banyak, dan lain-lainnya, tidak akan ada kemenangan di saudara Itu akan tidak berhasil perjuangan Contoh-contohnya banyak. Contoh yang lama maupun contoh yang baru. Orang-orang Mesir mengganti Faruk dengan Abdel Nasir. Ini Faruk orang bolim, orang gini diganti dengan Abdel Nasir. Ganti dengan Abdel Nasir, ketemu astagfirullahaladzim zaman yang bukan saja paceklik tapi zaman berdarah mengalirlah darah umat Arab dari Yaman dari sana sih aliran darah jadi zaman Abdel Nasir zaman paceklik dan darah tertumpah akhirnya mati Abdel Nasir diganti oleh khalifahnya ini sadar. Zaman membebek kepada barat. Zaman Mesir sekarang kepingin kembali ke zaman Faruk. Mereka mau membeli satu hari di zaman Faruk dengan 100 junek. Asal mereka ketemu lagi zaman kayak zamannya Faruk, jangan zamannya Sadat gitu. Sebab zaman Sadat zaman kehina-hinaan, zaman menyerah kepada Barat dan Yahudi, zaman zaman menutup segala kemungkinan kejayaan Mesir. Zaman presidennya mengatakan saya tidak mengizinkan Quran keluar dari masjid. Kalau mau baca Quran baca di masjid. Gak pernah ada Ini salahnya umat dan rakyat Mesir mengganti kepala dengan kepala. Tujuan perjuangannya mengganti paruh, mengganti paruh. Hanya paruh terganti ketemu kullama dakhalat ummatun la'anat yang dulu lebih cilaka yang yang baru lebih cilaka dari yang dulu dan begitu seterusnya saudara-saudara Turki mengganti Khalifah Abdul Hamid dengan Ataturk akhirnya rakyat Turki menangis menangisi zaman Abdul Hamid merupakan zaman emas buat mereka zaman umat Turki disegani oleh seluruh dunia zaman Eropa takut sebagaimana yang saya sering ceritakan cuplik-cuplik daripada khilafah Abdul Hamid akhirnya dibandingkan dengan zaman loyangnya Ataturk dan Ataturk diganti dengan Ismet Ismet diganti dengan Dimiril, Dimiril dengan Ajawi akhirnya Turki sekarang ini tetap tidak pernah disebut orang melainkan sebagai negara kerdil Cina. tempatnya strategis Makanya didekati oleh Amerika, dipayungi oleh Amerika. Sudah tidak Turki dulu. Sebab tujuannya mengganti Abdul Hamid. Tidak berlatar belakang. Saudara-saudara yang terhormat. Nah, jadi kalau perjuangan dilakukan oleh partai yang memakai nama Islam di seluruh dunia ini belum berhasil. Sekarang di dunia ini ada banyak partai-partai Islam Semuanya nanti kalau berjuang maksudnya ya mencatat kemenangan partainya ya maka saya yakin itu partai tidak akan mencatat kemenangan. Sebagaimana masa lampau belum ada partai mencatat kemenangan yang tujuannya memenangkan partai. Itu biasanya disebabkan karena tujuannya belum sesuai dengan dimaukan oleh Allah. Tujuannya akan memenangkan partai. Kalau sudah ke situ arahnya, maka Allah tidak akan menjanjikan kemenangan. Seperti tadi saya katakan. Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan partai-partai Islam itu dengan persiapannya, dengan perlengkapannya, dengan jumlah kadernya, dengan jumlah bodohnya dan lain sebagainya. Kalau sama dengan lawannya, siapa yang lebih giat, siapa yang lebih kesini. Kalau mereka lebih dari lawannya, mereka menang. Kalau mereka kurang dari lawannya, ya kalah. Hukum sebab dan akibat. Hukum alam, alamiah. Hukum fisika. Tetapi, kalau tujuannya memuliakan kalimat Allah, ini lain. Biarpun bondonya kurang. Biarpun jumlah orangnya kurang. Biarpun eh, pemudanya kurang, Allah nanti akan turun tangan memenangkan ini orang. Golongan ini. So, golongan ini tujuannya murni. Tujuannya akan memenangkan kalimat Allah. Memenangkan kebenaran. Memenangkan keadilan dan seterusnya. Allah akan memenangkan. Kendati pun perlengkapannya kurang. Dan ini yang terjadi di mana-mana. Di mana saja Nabi Muhammad SAW melawan Quraisy. Nabi Muhammad serba kekurangan. Sallallahu Di Badar umat Islam kurang, kurang bondo, kurang jumlah, kurang kurang senjata, kurang semua, tapi menang total. Di Uhud demikian, dia Hunain demikian, tak pernah lengkap. Dan Ain Jalut yang dipimpin oleh Salahuddin melawan 13 negara salib dari barat kerajaan itu juga semua umat Islam kurang. Tidak memiliki bondo seperti mereka, tapi menang. Dan melawan Genghis Khan, Tatar. Siapa bisa melawan Tatar? Kelompok kecil, tapi mereka setuju bahwa kita harus memenangkan Allah Subhanahu wa taala. Memenangkan agamanya. Kita berjuang ini untuk agama Allah. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk golongan sendiri, bukan untuk kelompok dan klik sendiri, bukan untuk aliran sendiri dan begitu seterusnya. Karena itu saudara-saudara, saya katakan inilah antara juga apa namanya tadi tujuannya. Tujuan perjuangan menentukan. Kalau ini sudah jelas sebagai mukadimah dan komentarnya, marilah kita sekarang baca eh, tekstat yang ke-17. Yaitu judulnya dinamika Islam dan kekuatannya. Satu, gerakan Islam di dunia dewasa ini tersimpul dalam tiga masalah. Jadi, kalau mau memenangkan gerakan Islam di dunia, harus bertemakan tiga ini. Pertama, menghidupkan kembali kalimat Allah. So kalimat Allah sudah sirna, seperti tadi saya katakan. Kalimat Allah sudah tidak disebut orang. Artinya bukan kalimat perkataan Allah. Tetapi kalimat Allah, Al-Quran. Isinya, syariatnya, toto kromonya sudah tidak disebut orang. Orang sudah tidak ke situ. Orang sudah kepesonaan barat. Orang pergi kepada nilai-nilai yang dikobarkan oleh barat. Sehingga tiap muslim, perempuan maupun laki-laki, hatinya berkobar, hestiri dunia. Seperti orang STD yang syahwat. Ini STD dunia. <coughs> minta kedudukan, minta kursi, minta itu, minta leks, barang-barang leks, semuanya ke situ. <coughs> Allah dan Rasulnya hari kiamat norma adil sabar sudah tadi dibicarakan orang ah Riko yang ketinggalan zaman ngomong kok seperti orang zaman dulu begitu jawaban orang saudara-saudara ini kekurangannya Nilai-nilai yang dihidup dibangkit-bangkitkan oleh Barat, ini sekarang yang kita kejar-kejar. Sebenarnya tidak ke situ arahnya. Kita kalau kejar pada Allah, nanti itu kena akan tertarik ke sini. Saya insya Allah akan bawakan kalimat Al Hasan Al Basri rahimahullah. Indah sekali. Saya nanti akan catat untuk saudara-saudara. Kalau tidak salah maksudnya Dunia ini, wahai anak Adam, kendaraanmu. Kalau kau naiki dia, dia akan membawa kamu kemana engkau pergi. Tapi kalau kamu biarkan dia menaiki engkau, eh, dia akan membunuh kamu. Jadi kalau dunia menunggangi yang kamu, maka kamu akan dibunuh oleh dunia ini. Akan tersiksa oleh dunia ini. Tapi sebaliknya kalau kamu naiki dia, dia akan antarkan kamu kemana saja sampai ke pintu surga dari dunia. Ini kendaraanmu. Gunakan ini untuk sana. Bukan itu kamu jual untuk ini. Ini salah. Kamu nanti akan mengalami segala siksa dan hina. Jadi kalimat Allah yang tidak diperdengarkan sekarang ini itu harus kita suarakan harus kita praktekkan. Harus kita amalkan sendiri. Konsekuen, mati-mati. sunatnya sudah a priori kita pegangin, merem. Tidak usah dengar. Kuping kalau perlu kita tutup, mata kita tutup, ikut ini. Mulut kita tutup, وصدق الله العظيم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي kalau sudah Nabi bicara jangan ada orang angkat suara kita ikut suara beliau sallallahu alaihi wasallam itu namanya memenangkan kalimat Allah dan kalimat Allah sempurna wa sadaqallahu alazim wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi tidak ada orang yang bisa berhasil menggantikan itu. Tidak ada orang bisa berhasil membawa lebih indah daripada kalimat Allah yang sudah sempurna itu. Kenapa justru kita yang mesti membuangnya? Kenapa justru kita yang mesti mencampakkannya jauh-jauh? Itu salah. Kesalahan ini tidak boleh diteruskan. Kedua, penolakan ideologi dan falsafat dari barat dan timur. Jadi tema perjuangan kita jadi zaman-zaman ini ideologi dan filsafat barat kita tolak mentah-mentah. Tidak boleh ada satu filsafat barat yang kita terima. Sebab kita sudah mempunyai filsafat. Dan filsafat yang rasional, yang baik, yang betul-betul membangun. Tidak filsafat eksistensialisme, tidak filsafat patriotisme, tidak filsafat itu dan filsafat ini. Tidak filsafat bahwa manusia asalnya maaf-maaf kerak dari situ nanti dibawa macam-macam kita tolak semuanya itu. Untuk kembali kepada filsafat dan kebudayaan serta ajaran Islam. Baik dari barat maupun dari timur kita tolak. Ini bukan berarti ilmu pengetahuan kita tolak. Tidak, Itu jangan keliru. Selalu orang sering keliru. Kalau kita menolak filsafat, dikirakan kita menolak ilmu kedokteran yang datang dari barat ilmu membuat atom yang datang dari barat. Tidak, kalau itu kita terima. Tapi sayang, mereka tidak akan memberikan itu kepada kita. Mereka lebih cerdas. Bahan-bahan atom itu, apalagi kepada umat Islam. Sampai mati, barat tidak akan memberikan bahan-bahan atom kepada umat Islam. India, karena dia beragama majusi, dikasih atom. Pakistan mencoba, dia tidak minta dari Amerika. Ini bedanya. Pakistan tidak minta dari Amerika. Pakistan dapat bahan-bahan atom untuk dibikin usaha-usaha damai. Amerika mengancam, kalau tidak kamu pecahkan reaktormu, nanti aku yang mencakar. Padahal dia tidak minta itu barang dari dia. India dikasih, padahal India tidak minta. Jadi kamu jangan kira kalau kita pro Amerika atau pro Yahudi atau pro Soviet, terus mereka kasih kita. Kita di, terus mereka kasih, kita tidak. Kita dikasih kulit-kulitnya pisang, tidak pisangnya. Kalau dikasih pisangnya nanti kita sehat memukul dia, dia juga lebih mengerti. Memukul dia, dia juga lebih mengerti. Kalau kita dikasih alat-alat yang kuat untuk membangun industri, nanti kita tidak butuh pada motornya, tidak butuh pada Yamaha-nya, tidak butuh butuh kepada semuanya. Tidak minta beli tank dari dia, tidak minta beli kapal perang daripada dia, tidak minta beli kapal terbang daripada dia. Kita dikasih nanti teori matematika. Mumet gini seperti apa namanya? E, erhalazonia halazonia dikasih nanti poin ini sampai keluar dari itu semua belum bisa bikin atom, belum bisa bikin mesinnya kapal terbang. Dan alat-alat dari dikasih. Perusahaannya tidak dibangun. Kalau dikasih utang, ini sekarang utang negara-negara yang disukai oleh Barat ditambah. Ada yang ditambah sampai 2 miliar satu tahun. Dengan persetujuan negara-negara Barat, IGGI. 2, juta, 2 miliar. Itu nanti Allah alam pergi kemana? Kalau terus pergi ke proyek-proyek hotel-hotelan dan lain-lainnya ya. Ini umat tetap begini. Membuntut kepada mereka dan melek melihat TV yang macam-macam dari barat kita kepingin ke, terpesona ke sana akhirnya sana tidak tercapai karena kekurangan tidak punya sayap untuk terbang mau mencapai itu tidak bisa akhirnya kita sanjung-sanjung barat itu ya seperti yang dibuat oleh orang Asia sekarang ini Islam tidak mau Islam mengatakan kepada mukminin wa antumul a'lau Kamulah yang kamu kamulah yang mulia. Kamulah yang unggul. Tapi ada syarat. In kuntum mukmini kalau kamu beriman. Betul Saudara? Pernah baca ayat ini? Kalau kita sudah pernah baca, ya tinggal kita amalkan. Kalau kita mukmin, konsekuen. Mukmin itu ada konsekuensinya. Lah kalau mukmin cuma آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من Allah Taala terus surga. Ya semua orang suka begitu, tapi ada konsekuensinya. Al iman qaulun wa amal. Apa ucapannya? ya itu tadi. Amalnya bagaimana? tidak cocok. Mesti dirobah, mesti sampai cocok. Yang ketiga, penolakan kekuasaan dominasi barat dan kulit putih. Sebab ini dunia khususnya Asia Tenggara, Southeast Asia ini dipimpin, dikuasai, didominir oleh pengaruh-pengaruh barat atau komunis. Mereka berebutan, rebutan daerah, rebutan daerah. Kita tidak tahu kemana Tahun-tahun ini ada kalanya lebih banyak negara-negara Asia ini ke barat, ada yang ke timur. Vietcong, Vietnam, terbagi. Ada Vietnam yang dipimpin oleh RRC, ada Vietnam yang dipimpin oleh Soviet. Dua-duanya komunis. Asalnya Vietnam Prancis. Lantas dipindah tangan oleh Amerika. Begitulah negara-negara Asia ini dibikin seperti bola pingpong saja. Oleh yang kuat-kuat, raksasa. Karena itu saya katakan pada beberapa kali, dunia ini adalah memakai hukum rimba, hukum siapa kuat, siapa punya tarik, siapa punya kuku. Itu yang berkuasa. Kita tidak mau begitu. Orang yang mau mengangkat kalimat Allah tidak ke situ arahnya. Keadilan, ke eh, kecintaan, rahmat. Ini Nabi Rahmah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini orang membawa rahmat inilah saudara-saudara dalilnya kita pada ayat kedua uh, eh, alinea kedua yaitu lakum dinukum waliyadi kita harus tolak filsafat dan kebudayaan barat dalil kita lakum dinukum waliyadi juga dalam yang ketiga ini la tattakhidul yahud wan nasara awliya eh orang-orang yang beriman Janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pimpinanmu. Ini Allah yang berbicara. Karena ini mereka keberatan kalau Quran dibaca di luar. Sebab ini adalah doktrina, ini way of life. Mereka keberatan. Maksudnya ini ayat dan dibaca. Maksudnya kalimat-kalimat Allah ini sudah si demen saja dalam Quran. Qurannya taruh di rak-raknya masjid. Atau kalau ada yang kecil-kecil jadi kejimat di kan kalau buat kamu ya sudah jalan mau atas itu. Gak bisa ini sudah saudara Kita tidak boleh. Kita harus menonjolkan isinya. Kita mesti membongkar. Satu persatu harus kita sebarkan. Ini loh Quran. Ini isinya. Paman sya'a falyu'min, paman sya'a Yumur. Kalau siapa mau beriman, silahkan. Siapa yang mau kafir, terserah. Itu semuanya di tangan Allah yang jelas Quran tidak boleh disimpan. Quran harus dibongkar, harus diungkap, harus didiskusikan. Kami bersedia mendiskusikan misalnya, kita umat Islam bersedia mendiskusikan Quran dengan semua yang ada ini. Dengan pasturnya atau dengan siapa saja, boleh. Kalau mereka masih meragukan. Tapi sayang mereka tidak mau kan itu. Mereka mau mentropidu dari bawah. Dan caranya tidak sportif. Saudara-saudara, mari kita baca alinea kedua. Ketakutan Barat menghadapi arus pasangnya Islam dewasa ini. Dunia Islam sekarang menempati pekarangan yang luas dalam dunia ini. Dia pula memiliki tenaga-tenaga kegiatan dan manusia-manusia yang mempunyai keyakinan teguh dari Laut Atlantik di barat Afrika sampai ke Teluk Persia dan republik-republik Asia Selatan di Uni Soviet dan sebagian besar di RRC sampai ke selatan benua Asia dan timur jauh. Jumlah kaum muslimin hampir seribu juta. Mereka menambah angka kelahiran dengan prosentase tinggi sekali. Adapun tentang dinamika Islam. Maka jelas dia adalah satu-satunya agama yang tersebar dengan satu kecepatan yang sulit dapat dipercaya. Di Uni Soviet, jumlah kaum muslimin 22% dari seluruh penduduk. Dan diperkirakan tahun 2000 akan mencapai 82 juta keuangan dunia Islam akan dapat membangkrutkan bursa-bursa New York, London, dan Paris jika simpanan-simpanannya ditarik sekaligus. Jadi sebenarnya tidak ada yang menghalangi Islam untuk menguasai dunia apabila ia bisa meletakkan tangannya atas teknologi. Yang berbicara begini ini bukan seorang muslim. Bukan saya. Yang berbicara ini adalah harian Le Observato yang diterbitkan di Prancis dalam bahasa Prancis. Ini kupasan orang Barat tentang agamamu, wahai Muslim. Saya kira ini orang agak objektif. Tetapi kita tidak mengerti di mana kita meletakkan tempat eh, diri kita di dunia ini. Kita tidak tahu di mana kita harus bergerak? Dari mana kita harus mulai melangkah? Sebab syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan tujuan-tujuannya perjuangan belum ada di tangan kita. Belum kita resapi, belum kita pikirkan baik-baik. Sehingga sebagian besar dari kita masih menganggap tragedi perjuangan itu harus tradisional model tahun 1800 atau sebelumnya itu kadang-kadang harus berubah kita berubah pengalaman pengalaman itu kalau kita jalan di satu tempat gelap lalu kita punya kepala terbentur itu pengalaman kita nanti kalau kita liwat tidak tidaknya harus geraya-geraya apa itu tadi yang kena harus pegang oh ini kita tunduk tidak sampai mengenai. Kalau kita jatuh masuk dalam satu lubang, jangan dua kali masuk di situ. Kalau kita sudah tahu bahwa semua perjuangan yang berdasarkan memenangkan golongan sendiri, partai sendiri, belum pernah membawa hasil, itu jangan terus-teruskan, cari way out lain. Dan itu tidak apa-apa, sudah Orang itu bukan masuk agama. Malah itu termasuk salah satu kebiasaan dari Barat sistem kepartean kan dari Perancis. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sistem kepartean. Dalam hal ini juga perlu kita pelajari agak jelimet dan agak dalam. Saudara-saudara, inilah isi daripada diktat ke-17 29 Jumada Ataniyah tahun 1400. Saya kira sudah jelas. Barangkali masih ada yang akan bertanya, saya persilahkan saudara-saudara menanyakan sepuas-puasnya ya tidak usah ditanyakan ya. perbedaan mesti ada saja saudara-saudara jangan kita jauh-jauh nuting orang lain kita ahli sunnah juga dari zaman Nabi sampai sekarang ya ada perbedaan saya kira betul saudara lo ini serius ya, bukan saya guyonan ini ya, ini betul banyak perbedaannya kita ahli sunnah sekarang dengan ahli sunnah di zaman Nabi ya banyak bedanya Syiah Sayyidina Ali dengan Syiah Iran sekarang ada beda, jauh beda. Saya kira perbedaan itu sekedar menunjukkan bahwa zamannya memang menyuburkan adanya perbedaan itu. Sepanusianya banyak yang kurang konsekuen. Terserah apa itu konsekuensi. Karena kurang pendidikan atau karena dididik sepintas lalu tidak dari kecil merupakan vaksinasi itu wallahu alam. Itu kita akan bahas terus. Makanya jamaah pengajian kita ini harus timbul timbul pikirannya. Karena itu saya minta supaya saudara-saudara jangan ragu untuk mendiskusikan masalah ini. Baik secara pribadi dengan saya atau di muka umum begini dapat. Tak maksud saya timbul, timbul pikiran. Apakah betul ini apakah salah? Kita diskusikan. Jadi pengajian kita ini insya Allah ta'ala kuat isinya dan bangil kalau dibanding-banding dengan lain-lainnya masih baik insya Allah masih baik saya tidak pastikan tapi saya mengharapkan ini lebih baik di Gresik saya pilih bangil ya. padahal di padahal Gresik itu kota di mana Islam menginjak awal kakinya di situ sana di Kroto sehingga sekolah-sekolah Islam dengan yang tidak Islam sama. Pakaiannya kalau sport, pakaiannya kalau main bola di alun-alun atau sama. Dan banyak orang yang datang pada saya baru mengatakan bahwa guru-guru sekolah-sekolah agama di sana justru kurang baik akhlak justru mau menceritakan yang tidak-tidak kepada murid-murid <coughs> jadi di sini insya Allah Allah masih bisa tapi kita semua harus tetap ngotot kuat sabar dalam melakukan ajaran Nabi Muhammad SAW sabar dalam melakoni sunnah Rasulullah SAW nanti kita unggul sendiri kalau kita unggul ya kita selamat kita tidak sampai berantakan tidak ikut terkacaukan walaupun begitu masalah-masalah muda-mudi masih perlu kita tangani bersama kita punya anak-anak sendiri kita tidak bicara tentang anak orang lain kita punya anak-anak perempuan kita mesti tangani sendiri kita punya hak betul saudara saudara kan kita berhak saya berhak menjaga anak saya saya berhak mengatakan pada anak saya maghrib pojok betul. Tak di sinau sinauan, anji ya Quran. Saya berhak apa tidak? Berhak saya. Kenapa tidak berhak? Saya berhak kepada istri saya. Yang ini duduk wayai wong mendayo. Tetap di rumah. Dan lebih lagi berhak. Saya harus menanam diri di rumah, tidak keluar. Kalau sudah habis masa saya di luar untuk mencari nafkah, saya mesti berada di rumah. Tidak keliling, tidak ngalangi seperti burung merpati itu nanti ini mengalami semua nanti. Gitu maksudnya. Jadi itu semuanya kita yang ngatur. Jadi kita kalau sudah ngatur, kita bisa kira-kirakan. Ini nanti anakku maghrib masih di jalan pulang dari sekolah. Maghrib sudah lama aja, sudah lima menit aja. Ini anak baru jalan berbondong-bondong laki perempuan keluar dari sekolah. Sekolah apa itu yang mesti tekor agomo? Sekolah apa? Umpamanya dia sekolah maut sampai bisa bikin eh, satu sepot ini saya tidak iri, tidak kurang puas hati saya anak saya bisa bikin sepot ini maghribnya kejajaran di tengah jalan. Maaf saudara-saudara, ini serius. Dan ini harus kita bicarakan. Ini masyarakat kita. Masalah sekolah itu tersinggung bukan sekolah kita bukan masalah kita. Mereka harus mengatur anak kita atau kita tidak titipkan anak kita ke situ. Bagaimana pandangan saudara-saudara? Harus ini. Dan ini Islam. Ini perjuangan. Kalau anak kita kita belikan sepeda, dia keliling, tidak tahu kemana arahnya, ngebut kanan kiri, itu kita salah. Kita mesti mengatur. Tidak saben orang mempunyai duit lebih anaknya terus diberi sepeda lalu anaknya disuruh keliling kota atau pergi ke sana sini akhirnya dia jungkir balik tidak ketentuan arahnya kita rugi masyarakatnya rugi itu tidak betul saudara karena itu ini semuanya harus sama-sama kita pikirkan kita tangani jelas ditanyakan madhab si'anya ini tidak demikian Mas Anyal Mas Syiahnya Khomeini asyhadu anna Muhammad Rasulullah Cuma mereka mengatakan Ali wasiyu atau Ali wasiyu Rasulullah. Masalah itu ya masalah seperti kita bilang wasyadu anna Sayyidina Abdul Qadir Jailani waliyullah. Sama saja. Itu sebetulnya tidak perlu. Tapi kalau mereka ngotot memaksakan itu ya terserah saja Yang penting saudara-saudara bagi kita Sebab masalah-masalah begini ini nanti akan menyebabkan kita kabur tentang Islam dan perjuangan Islam. Sehingga ada negara-negara Arab sendiri masih masih seperti eh, curiga terhadap Iran <coughs> hanya karena masalah madhab. Sebetulnya itu keliru saya kira. Saya kira. Sebab mandar itu Syiah itu ada ekstrim, kesasar, ada yang tepat. Seperti kita juga ahli sunnah. Ahli sunnah juga ada mengatakan wa asyhadu anna Mirza Ghulam Ahmad Nabiullah. Ada. Apa tidak betul itu? Asalnya ahli sunnah. Itu Mirza Ghulam Muhammad asalnya ahli sunnah bukan Syiah. Jadi itu yang sesat, itu yang sudah kafir. Juga dari sunnah, dari Syiah ada yang sesat, ekstremis menjadi kafir. Itu lemparkan itu bukan kita sudah. Yang kita bicarakan ini yang masih di atas grade. Kalau ada suatu kelompok manusia berjuang, perjuangannya itu temanya mengusir satu raja, maharaja, diraja yang boleh. Baik apa tidak baik? Bagus. Lalu sesudah raja yang boleh itu dia orang melawan golongan-golongan kafir yang bercokol di negerinya seperti CIA dan disosok-sosok sosoknya itu CIA. Baik apa tidak baik? Kita harus hormati itu perjuangan. Itu betul itu menurut saya. Tepat. Dan akhirnya ditaruh di atas hukumnya itu bangunan Islam. Sudah baik kita mesti lihat itu Islamnya saja kita bantu sudah. Kita sokong, kita doakan. Masalah Islam Syiah madhabnya atau Islam Sunnah madhabnya itu masalah kedua. Kita saja di sini ahli sunnah sama-sama ahli sunnah juga belum tentu sepakat. Ada golongan-golongan yang mengatakan kenapa sana tidak kunut, sini tidak. Itu masalah kecil sebetulnya. Coba kita bisa diem tentang hal ini sudah lebih lama kita maju. Saya makanya saya katakan saya ini tidak pro masalah khilafiyah. Saya paling anti orang membicarakan masalah khilafiyah. Sebab masalah khilafiyah tidak membawa hasil. Itu saya ikut gelok. Kalau ada orang bicara tentang Nur Muhammad itu adalah daripada Plato dan itu bid'ah itu syirik. Jangan bicara begitu. Saya merasa gelo. Orang yang belum mengerti masalahnya lebih baik didiskusikan dulu dengan orang-orang yang ahli. Tapi terpaksa akhirnya kita polemik. Ya, terpaksa. Dan ini polemik bisa saja diperpanjang sampai tiga tahun lagi. Tidak apa-apa. Kalau kalau memang orang suka gitu ya Bismillah saja supaya orang itu tahu dan sama-sama kita Muslim ini tahu bahwa tidak semua orang yang mengatakan Nur Muhammad itu orang balul, tidak tahu dalil. Orang yang tidak tahu hadis, cuma memegang Plato dan memegang Injil Lukas. Tentu tidak begitu. Ya. Kalau ada orang mempunyai kepercayaan begitu, itu itu namanya rotok-rotok dumeh lantas. Sebetulnya saya tidak suka bicara tentang hal itu. Jadi kita juga ada perbedaan di dalam ahli sunnah. Mereka juga ada perbedaan. Ada syiah ekstrim seperti orang-orang yang menjadi batiniyah. Ada syiah batiniyah yang tidak perlu sholat. Ada syiah yang mengatakan Sayyidina Ali itu Tuhan. Ada. Kafir, kita tidak ikut itu. Dan dia orang tidak pasang merek di atas kepalanya atau kepala uh, eh, umum negaranya itu dipasang merek Islam. Tidak mereka sudah keluar sudah keluar menjadi batinir menjadi orang kebatinan saudara-saudara hal ini perlu kita ingat selalu ada lagi yang mengatakan <coughs> bicara tentang imam mahdi belum bicara tentang imam mahdi sudah gasak sana gasak sini syiah digasak ada satu satu kiai di masjid kembang rahmat kembang kembang kuning Ditanyai tentang Mahdi, dia bilang itu Mahdi menurut aturan ajaran Syiah nanti akan keluar memerangi orang kafir dan memerangi kita di sunnah wal jamaah. Astagfirullah. Dari mana itu ini? Dari mana sandarannya? Ini kiai atau ulama mengadu domba antara sesama muslim. Kok kenal? kok betul, tepat. Ini tidak tepat ini. Ini salah ini. Ini membohongi syiahnya. Haram. Karena itu sudah salah. jadi kita kalau mau bicara tentang sesuatu itu mesti kita mengerti betul masalahnya. Dia bilang Mahdi itu adalah nonsen, karena banyaknya orang yang mengaku diri Mahdi. Itu kan tidak tepat sasaran kata ini. Yang mengaku saya Tuhan juga banyak, apa Tuhan itu nonsen? Yang mengaku saya Nabi juga banyak, apakah Nabi Muhammad SAW nonsen? Tidak begitu. Karena hadis-hadis tentang Mahdi itu tepat, maka saben orang mengaku dirinya Mahdi dan dia palsu, terbongkar. Mesti begitu jawabannya. Hadis Mahdi itu sahih. Imam Suyuti mengatakan hadis tentang Imam Mahdi itu adalah hadis mutawatir. Mutawatir maknan eh, Jadi saudara-saudara mesti mengerti hal, hal itu. Sebetulnya masalah ini coba antara ulama dengan ulama ini ada persekutu per, persepakatan untuk tukar pikiran. Jadi umat ini tidak sampai bingung, tidak sampai natap-natap ke sana sini, nyalahkan orang yang tidak salah kemungkinan. Ya. Uh, apa namanya? Tidak pembaca pembina bain fatabayanu antusibu kauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimi Saudara-saudara ada lagi yang mau bertanya silakan. Ya. Ya, tentang sholat, saudara penanya. Sebenarnya tidak mesti dia mengetahui e, seluruh makna sholat. Tetapi sudah jelas tidak syak lagi. Orang yang mengerti tentu sholatnya lebih antem. Lebih representatif. Lebih. Sebab dia ngerti. Orang yang ngerti tidak ngerti kan beda. Kalau saudara baca Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim dan mengerti isinya itu betul-betul saudara akan lebih khusyuk dalam sholat tapi kalau saudara tidak mengerti isinya, apa sholat saudara itu tidak sah? Juga tidak. Ya sah. Cuma nilainya ya nilai orang yang seperti mana saya sebutkan tadi. Yang mengerti lebih akbar. Begitu. Insya Allah kalau tidak salah, kalau ingat ya saya, hari kemis yang akan datang ini, saya akan turunkan dua masalah tentang Fatihah supaya nanti saudara juga menjawab saudara punya pertanyaan sebagian dari tafsir Fatihah dan kunut nazilah saudara saya katakan berapa kali kita ini harus kunut nazilah sebab hari-hari ini dan tahun-tahun ini masa tahun yang agak susah dan sulit buat umat Islam tahun ujian karena itu kita harus semua membaca kunut nazilah dan kunut nazilah itu saya akan buat teksnya insya Allah ta'ala pada malam Kemis yang akan datang. Juga tentang isi Fatihah itu. Kenapa sampai dikatakan umul kita? Jadi kalau tidak, paling tidak saudara itu mengerti saja isi Fatihah sudah. Jadi esens itu apa? E, intinya sholat itu Fatihah, tasyahud. Lantas makna daripada Allah Akbar dan lain-lainnya. Itu saya kira sudah ada artinya. Nah, lantas tambah sedikit subhan rabbiyal azim wa bihamdih. Subhan rabbiyal a'la, sami Allahu liman hamidah dan seterusnya. Lantas mengapa Allahu akbar Allahu akbar kok banyak diulang-ulangi dalam sholat bahkan sebelum masuk sholat adanya tiap adan ada enam kali Allahu akbar kemudian iqamatnya ada empat itu kalau dikali lima jadi lima puluh kali Allahu akbar sehari satu malam jadi azannya enam, az ikomatnya empat, sepuluh kali lima. Subuh asar, subuh duhur asar maghrib isya. Lima jadi lima puluh Allah Akbar. Dan dalam salat Allah Akbar. Allah Akbar. Sami Allah Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Apa sebab? Itu adalah latar belakangnya. Itu kalau satu waktu kita bicara tentang bab fikih mengenai soal-soal begini, ya baik. Cuma ya waktunya ya, perlu ditentukan ya. Insya Allah pada malam kemis yang akan datang kita bicara tentang Fadilatul Fatihah dan maknanya. Kalau tidak ya malam-malam kemis yang akan datang. Ada lagi yang mau bertanya saudara-saudara? Kalau eh, ada lagi, ya. jangankan dalam perjalanan, dalam sakit keras pun itu sholat tidak diizinkan untuk ditinggalkan. Selama ini orang masih sedang, selama ini orang masih cukup pikirannya. Kalau dia dalam keadaan semaput, dalam keadaan dia tidak sedar, itu lain lagi. Tapi kalau masih sedar, jangankan dalam perjalanan ya masih dia bisa bergerak, bisa ambil wudhu. Di dalam sakit pun tidak diizinkan meninggal. Jadi meninggalkan sholat itu sama sekali tidak pernah dibenarkan oleh Islam. Ya. Jelas, Uh, yang mau bertanya lain tidak ada? Marilah kita bersama-sama membaca doa seperti mana biasanya dan harap saudara jangan kesusu bangun. Kita mau baca doa ini supaya kita dapat barokahnya kita doa bersama. Baca apa ya? Ya Rabbana